tujuan di sini jadi peserta daftar sama beliau dah namanya dah datang nggak ada yang tahu mau berangkat karena memang niatnya pengen jadi peserta tapi ya Allah mentakdirkan yang lain untuk apa namanya memberikan kalimat sehingga kalimat ini sebagai bentuk peringatan nasihat muzakarah, murajaah bagi diri anak pribadi yang pertama. Demikian pula kepada alaba wal ikhwah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita sampaikan dan dari apa yang kita dengarkan. Perkara yang pertama yang tentunya hendaknya diperhatikan bagi seorang talibul ilm adalah ikhlasu niyah, mengikhlaskan niat ketika seseorang belajar seseorang mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula dalam amalan ibadah yang lain. Dan ikhlas niyah di dalam talabul ilm, di dalam talabul ilm menunjukkan bahwasanya talabul ilm adalah bagian dari ibadah. Talabul ilm adalah bagian dari ibadah. Sehingga ketika seseorang duduk, seseorang tinggal di masjid atau yang semisalnya selama beberapa hari atau selama beberapa saat, dia niatkan duduknya itu sebagai amalan ibadah. Sebagai amalan ibadah. Ketika seseorang duduk berjam-jam mendengarkan dari muhadharah, dari daurah, niatkan duduknya itu adalah ibadah. Niatkan duduknya itu adalah ibadah sehingga seseorang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara niat ini adalah perkara yang banyak diingatkan oleh para ulama karena yang namanya perkara niat ini bukan perkara yang ringan, yang ringan. Bukan perkara yang mudah. Seperti diantaranya yang disebutkan dari Al-Imam At-Tawri, Sufyan At-Tawri rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ma'alastu syai'an ashaddu alaiya min niyati فإنها تتقلب عليه kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala ma 'aladtu syai'an ashaddu 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya tidaklah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit dibandingkan mengobati niat tidaklah aku mengobati tidaklah aku maksudnya menjaga sesuatu yang lebih sulit untuk seorang menjaganya, mengobatinya dibandingkan dengan perkara niat. Mengapa menjaga niat itu adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Maka kata Imam Sufyan Tsauri rahimahullah taala, fa innaha tataqallabu alaihi. Karena menjaga niat itu, karena niat itu adalah sesuatu yang berbolak-balik sesuatu yang berbolak balik. Sehingga dari sini jangan sampai seorang merasa aman. Ketika di satu waktu dia merasa dia sudah ikhlas. Oh berarti seterusnya dia ikhlas, jangan seorang merasa aman. Bisa jadi di satu waktu dia ikhlas, di satu waktu yang lainnya tersusupi dari bibit-bibit riak, dari bibit-bibit sumah, atau bahkan bisa jadi di satu waktu dia mengamalkan sesuatu karena dia, karena sum'ah, ingin didengar, ingin dilihat, dan semisalnya. Sehingga perkara niat ini adalah sesuatu yang berat. Sehingga butuh seseorang bersungguh-sungguh di dalam menjaganya. Sehingga ketika seseorang berangkat dari rumahnya sampai di tempat ini, dikoreksi lagi niatnya Dikoreksi lagi niatnya. Niatnya ke sini mau apa? Yang menjadi tujuan utama datang ke ma'had ini, ke markis ini untuk apa? Apakah untuk tolabul ilmu? Ataukah untuk jalan-jalan? Ataukah untuk main-main? Ataukah untuk yang lainnya? Mana tujuan utama dia datang ke sini? Karena ketika seseorang dia memperhatikan dia meniatkan apa tujuan utamanya. Dia datang dari tempat yang jauh, naik kendaraan, berjam-jam bahkan. Kalau seseorang tidak meluruskan dan senantiasa mewarisi niatnya, dia tidak akan mendapatkan hanya rasa lelah dan capek. Hanya mendapatkan rasa lelah dan capek saja. Sehingga seseorang harus meluruskan niat niat datang ke sini yang utama untuk ilmu. Ya. Yang utama untuk ilmu. Kalaupun nanti mungkin ada acara ini dan ini dan ini, jangan sampai mengganggu tujuan utamanya. Misalnya seseorang dengan jalan ingin ziarah, ingin berkunjung, ingin ini dan itu. Jangan sampai mengganggu tujuan utama. Tujuan utamanya ilmu, utamakan ilmu. Ya. Dan ketika seseorang dia datang, dia belajar, kemudian dia diberikan karunia ikhlas di dalam mempelajari ilmu, di dalam tulabul ilmu, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sesuatu yang sangat-sangat berharga. Sehingga, sebagaimana disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwasanya talabul ilm bahwasanya al-ilm la yu'adiluhu syai' liman sahhat niyyatuhu bahwasanya ilmu itu tidak ada yang menandinginya sesuatu pun bagi siapa bagi seorang yang niatnya lurus bagi seseorang yang niatnya lurus jika ketika seseorang datang ingin belajar niat untuk tolabul ilm dan Allah berikan taufik untuk dia bisa ikhlas maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menanding. Barakallahu Kemudian beliau juga ditanya bagaimana niat yang lurus itu, bagaimana niat yang lurus, maka beliau menjawab yaitu rafa'ul jahal an nafsihi wa an ghairi Niat yang lurus itu diantaranya ketika seorang belajar meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya dan dari orang lain. Sehingga ketika seorang datang tidak hanya sekedar ingin bertemu dengan syekh, tidak hanya ingin sekedar bersalaman. Sebagian tabarruk misalnya. Tapi seseorang datang memang dia ingin mengangkat kejahilan dari dirinya, mengangkat kejahilan dari orang lain. Dia belajar terlebih dahulu, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain, kepada orang-orang terdekatnya, kepada anak istrinya, keluarganya, kerabatnya, dan seterusnya. Sehingga ini seseorang yang memiliki niat yang lurus di dalam tolabul ilmu. Dan Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita di hari-hari ini untuk kita bisa beristifadah langsung dengan mereka para ahli ilmu, para ulama. Ya. Dan ini adalah di antara metode dari para salaf ketika mereka mempelajari ilmu. Mempelajari ilmu langsung dari ahli. Sehingga disebutkan dari Khalid dari Khalid bin Khirash, rahimahullah taala beliau bertanya kepada Imam Malik beliau berkata kepada Imam Malik ausini berikan wasiat kepada kata Imam Malik rahimahullah taala alaika bitaqwallah wa talabil ilm inda ahli alaika bitaqwallah wa talabil ilm inda ahli jadi ini Khalid bin Khirash, rahimahullah taala meminta wasiat kepada Imam Malik apa wasiatnya? Takwa kepada Allah. Alaika Allah. hendaknya kamu bertakwa kepada Allah wa talabil ilm inda ahli, wa talabul ilm inda ahli dan belajar ilmu dari ahli yaitu dari para ulama. Sehingga barakallahu fikum dari sini merupakan sebuah kenikmatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa duduk di hadapan para ulama walaupun mungkin hanya beberapa saat walaupun mungkin dalam waktu yang singkat tapi duduknya itu adalah kebaikan yang sangat banyak kenapa? karena seseorang bisa mendengar ilmu langsung dari ahlinya dan sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya al ulama waratul anbiya Para ulama adalah para pewarisnya para nabi. Para ulama adalah para, para pewarisnya para nabi. Karena para nabi lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Wa inna ma waratsul ilm. Mereka ketika meninggal tidak meninggalkan mewariskan dinar dan dirham. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihawlin wafir maka barang siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil warisan yang sehingga para nabi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat apa warisannya ilmu warisan Nabi ilmu siapa yang menerima warisan itu para ulama sehingga para fiikum ketika maka dari sini Seorang yang mengambil ilmu langsung dari para ulama, dari para ahli ilmu, seakan-akan dia mengambil warisan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sini ini barakallahu fikum kenikmatan yang besar ketika seseorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk di hadapan para ulama walaupun duduknya tersebut hanya singkat tapi itu adalah sebuah kenikmatan. Karena berapa banyak ya dari kalangan saudara-saudara kita yang bisa berkeinginan untuk hadir, bisa untuk duduk di hadapan para ulama, namun mereka belum Allah berikan kesempatan. Dan berapa banyak juga di kalangan saudara-saudara kita yang ingin bisa hadir dan mereka butuh perjuangan yang berat. Ya, butuh perjuangan yang berat. Seperti kemarin dari di ketiga daurah di Balikpapan, ada sebagian ikhwah dari Tarakan ingin hadir daurah dari Tarakan ke Balikpapan. 900 kilo sekian lebih hampir 1000 kilometer naik motor perjuangan untuk mendengar langsung dari para ulama dan jangan heran yang seperti ini adalah sesuatu yang biasa sesuatu yang biasa dilakukan oleh para salaf. Mungkin seseorang berpikir, seseorang mikir, ngapain jauh-jauh ribuan kilo atau ratusan kilo, cuman daurah beberapa hari, cuman daurah beberapa hari. Maka seseorang harus mengetahui inilah teladan, berarti mereka meneladani para salaf kita. Berarti mereka meneladani para salaf kita. Berapa banyak dari kalangan para ulama, dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, mereka melakukan rehlah. Mereka melakukan rehlah, pindah dari satu kota ke kota yang lain. Hanya untuk mendengar satu hadis. Hanya untuk mendengar satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya mendengar satu hadis, berapa menit kira? Ingin mendengar satu hadis, datang dengar hadis, dah selesai pulang. Orang ini berpikir, ini cuma satu hadis jauh-jauh keluar kota, kalau zaman dulu dengan jalan kaki atau barakallahu fikum dengan apa namanya menaiki tunggangannya unta atau kuda atau keledai itu zaman dulu dan dengan medan yang jauh lebih berat dibandingkan zaman sekarang tapi mereka hanya untuk mendengar satu hadis rela untuk melakukan rihlah talabatul ilmu sehingga apa yang dilakukan oleh sebagian mereka menempuh misalnya tiga hari atau dua hari atau mungkin yang tiga jam untuk mendengarkan daurah sehari dua hari tiga hari itulah metode para salaf itulah metode para salaf untuk mendengar langsung dengan sesuatu yang ahli sifatnya ilmu yang tingkatannya ting lebih tinggi sangat ahli makanya adalah metode para salaf di dalam mempelajari ilmu mencari sesuatu yang ahli sehingga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan satu bab di dalam Sahih Bukhari-nya bab al-khurud fi talabil ilm bab al-khurud fi talabil ilm bab keluar untuk mempelajari ilmu yaitu rihlah keluar dari kampungnya keluar dari sini untuk mempelajari ilmu kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menyebutkan warah ala Jabir ibn Abdullah masirata syahrin ila Abdullah ibni Unais fi hadithin wahid. Fi hadithin wahid. Kata Imam Bukhari rahimahullah taala wa Jabir ibn Abdullah, Jabir bin Abdullah sahabat yang mulia. Seorang sahabi. Beliau melakukan rihlah masirata syahrin selama satu bulan. Satu bulan perjalanan. Coba satu bulan perjalanan kepada sahabat yang lain ila Abdullah ini Unais fi haditsin wahid hanya ingin mendengar satu hadis ini Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala melakukan perjalanan satu bulan hanya ingin mendengarkan satu hadis satu hadis sehingga kalau fikum kalau seseorang kemudian Barakallahu fikum mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, mengorbankan pekerjaan, mengorbankan keluarga. Hanya untuk mendengarkan gaulah misalnya beberapa hari. Maka itu bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang asing. Bahkan itulah metode para ulama. Manhaj metode para ulama di dalam mempelajari ini. Dan juga barakallahu fikum sebagaimana yang tadi kita singgung Bagaimana ketika seseorang kemudian meninggalkan itu semua? Dia berkorban ini, ini kan. Kalau kemudian dia datang ke sini dalam keadaan pulang tidak membawa apa-apa. Tidak membawa barakallahu fikum faedah, tidak bertambah ilmu, tidak bertambah ketakwaan kepada Allah, maka itu sesuatu yang rugi. Dan ini yang banyak dinasihatkan oleh para ulama kita, ya, terlebih kepada para olabah, para murid-murid yang datang, datang dari tempat yang jauh. Nama masyaih ketika kita tidak di, di Yaman, banyak mengingatkan. Jauh-jauh dari Indonesia ke Yaman, nggak belajar, ya ngapain? Ya ada kaitannya. Sama seperti seperti jauh-jauh barakallahu itu datang dari Mamuju, dari Jeneponto, dari ini, dari itu. Ya. Juga yang datang dari Balikpapan harus beli tiket pesawat atau naik kapal sehari semalam. Kalau pulang, barakallahu itu tidak membawa apa-apa. Maka rugi. Sehingga gimana biar tidak rugi? Semangat. Jadi tidak rugi, semangat dalam belajar. Lima hari tinggalkan pekerjaan, pulang buku kosong, catatan kosong, faedah lupa. Maksudnya apa faedahnya? Ada di rekaman. Ketika ingin merojak, ya, Anda harus mendengarkan rekaman yang mungkin barakallahu fikum satu sesi satu jam, dua jam, bisa nyari apa apa namanya dengarkan lagi. Belum tentu dimudahkan, belum tentu dimudahkan. Sehingga apa yang bisa kita catat? Kita catat Entah itu mungkin yang bisa dengan bahasa Arab. Dia catat apa bahasa Arab. Protologikum dari masyayikh. Dia catat apa yang dia mampu untuk dia catat. Yang mungkin belum, ya, daurah ini belum bisa nyatet bahasa Arab. Atau belum bisa memahami bahasa Arab. Dan mudah-mudahan daurah berikutnya mulai ada kemajuan bisa paham bahasa Arab. Dia catat terjemahannya. Terlihat saja, dia catat ya, faedahnya ini ini ini ini perkataan para salaf ini ini ini ayat ini menunjukkan atas ini ini catat sehingga dia pulang <clears throat> dia bisa memuraja oh ini faedah daurah Imam Bukhari yang ketiga oh ini faedah dari Syekh Nu'man dengan diterjemahkan selesai. sehingga ketika dia pulang dia tidak pulang dalam keadaan bukunya masih putih catatan nggak ada faedah nggak ada sehingga barakallahu fikum terlebih para orang tua. Terlebih para orang tua. Terkadang orang tua pengennya anaknya rajin. Terlebih para orang tua kadang pengen anaknya rajin. Pengen anaknya rajin, nyatet, buat datang di awal, ini dan itu. Nah, ketika seseorang dia rajin, para orang tua menulis ini dan itu. Ketika kemudian dia meminta, menyuruh anaknya, nak kamu rajin. Catat apa yang dicatat, apa namanya yang disampaikan oleh uh, ustaz, oleh syekh. Orang tua memiliki istilahnya eh, nilai lebih di mata anaknya. Ternyata orang tua juga jatuh. Orang tuanya juga jatuh, nanti anaknya juga akan ikut mencatat. Sehingga barakallahu fikum itu kaidahnya sangat banyak. Orang yang meninggalkan barakallahu fikum keluarganya, keluarganya di rumahnya, di luar kota, di tempat yang jauh. Pulang dia bisa memberikan faedah sesekali. Duduk sesekali kemarin Syekh menyampaikan faedah ini, ini, Nanti di waktu yang lain ini, ini dan seorang mudaris misalnya yang berasal dari luar kota atau yang semisalnya dia mencatat nanti dia bisa sampaikan kepada murid-muridnya kemarin Syekh Nu'man menyampaikan ini, ini, ini kalau muridnya juga datang bisa dimerojak bareng kemarin pak itu dari Syekh Nu'man misalnya jadi murojaah bersama. Sehingga seseorang barakallahu fikum tidak hanya sekedar datang mendengar ya, kalau istilah zaman dulu jiping ngaji kuping sekedar mendengar ya, kemudian lewat ada istilah barakallahu fikum kalau di santri yang bertanya sekarang istilahnya baru masuk telinga kanan keluar di jajan tidak <laughs> keluar dari keluar dari telinga apa telinga kiri tidak dinasehati taklim masuk telinga kanan keluar beli jajan maksudnya apa karena seorang datang di majelis ilmu layak yastafid bisu tidak mendapatkan faedah sedikit pun sehingga digambarkan karena nggak ada faedah sedikit pun yang ada di pikirannya bukan ilmu tapi apa jajan ya beli ini beli ini beli ini sehingga ada istilah di sana masuk telinga kanan keluar dari jajan barakallahu itu seperti itu saya ini masyarakat ikhwan rahimani wa rahimakumullah ya sebagai sekali lagi nasihat untuk diri anak pribadi dan demikian pula untuk ikhwah sekalian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang kita dengar dari apa yang kita sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita semuanya bisa terus menjaga niat kita dan semangat kita di dalam tulabul ilm dan terkhusus di dalam menghadiri majalis dari majalis yang ada di dalam daurah ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mendapatkan banyak faedah dan manfaat dan bisa beristifadah dari para masyayikh dan para guru-guru kita wallahu taala alam bisawab nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana Allahumma zidna ilma وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين